Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawa'idih karya Asy-Syaikh al allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman 237. Perhatikan baik-baik pada halaman 237 bagian bawah itu barakallahu fikum mengenai suatu amalan kalau sudah tahu itu amalannya rusak, jangan dilanjutkan. Karena kalau antum lanjutkan, antum tidak dapat pahala, justru malah berdosa dan juga amalannya tidak diterima. Sekarang berkaitan masalah pernikahan. Kata beliau, fin nikah, yaitu dalam berkaitan masalah pernikahan bagaimana dianggap rusak, rajulun tazawwaja imra'atan thumma ba'dal aqdi 'alaiha tabayyana annaha ukhtuhu min ar-radha'. Masya Allah. Ada seorang lelaki menikahi seorang wanita, kemudian setelah transaksi ijab kabul, sudah akad nikah, nampaklah ternyata perempuan tadi saudari sepersusuan. Mahram atau bukan? Mahram. Mau nggak mau harus pisah. Walaupun dia sudah saling apa? jatuh dan cinta. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Tetap pisah karena bukan mahramnya. Ya, mahramnya bukan <laughs> karena mahramnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Tuharrimu ar-radha'ah ma tuharrimul Maksudnya bagaimana? Saudara sepersusuan, nah barakallahu fikum, dia eh, saudara sepersusuan, nah barakallahu fikum itu sama halnya saudara senasab. Kemahramannya sama. Paham ya? Jadi, kalau misalkan antum punya saudari sepersusuan, ya itu mahram antum. Antum boleh nikah sama dia. Walaupun beda bapak, beda ibu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah ini kisahnya. Ada orang menikah dengan seorang wanita setelah transaksi akad nikah selesai ijab kabul, ternyata apa? saudari perempuannya. Paham ya? Tapi saudari sepersusuan. Saudari sepersusuan. Fal aqdu huna fasid, maka transaksi pernikahan di sini akad nikah ini rusak, fayajibu alaihi an yufariqaha wajib bagi lelaki tadi untuk memisahkannya. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi dipahami baik-baik ya, kalau saudari sepersusuan tetap apa? Enggak boleh kita menikahinya walaupun dari orang lain. Na'am barakallahu fiik. Idan jika demikian, hadil qaidah qaidatun muhimmatun jiddan. Kaidah ini kaidah penting sekali. La yajuzu lil insan an yumdiya fi ibadatin tabayyana lahu annaha fasidatun. Tidak diperbolehkan bagi seorang untuk yumdi, yumdi itu berlarut-larut melanjutkan suatu ibadah yang sudah nampak ibadahnya rusak. Paham? Naam melanjutkan, meneruskan berlarut-larut di dalam suatu ibadah yang sudah nampak ibadahnya rusak. Enggak sah. Antum tahu bahwasanya antum sudah batal wuduknya. Langsung nekat surat duhur. Rusak enggak, Bang? Walaupun dia lanjutkan dari rokaat pertama sampai rokaat empat, batal semuanya. Sampai rokaat empat pun batal semuanya karena rusak barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din azza wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Kata beliau, Naam wala fi aqdin tabayyana lahu annahu fasid dan juga tidak pula dalam masalah akad nikah kalau nampak padanya itu rusak enggak boleh dilanjutkan. Lid dalili wa ta'lil karena ada dalilnya dan ada alasannya. Pertama, amad dalil, ada pun dalil perhatikan, fa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Yaitu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Paham ya? Mahum ya, Awa. Wa mudiyuhu fil amal al-fasid laisa alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlarut-larutnya dia, terus-menerusnya dia di dalam suatu amal yang sudah rusak, ini tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti amal yang tertolak. Paham belum? Justru ditahan. Paham maksudnya ya? Kalau antum batal bagaimana ya? Keluar, wudhu dulu baru nanti masuk ke salat lagi. Jangan dilanjutkan gitu ya. Naam. Wa qala fil buyu' dan Rasulullah berkata juga dalam masalah transaksi jual beli, man istarata syartan, man istarata syartan laisa fi kitabillah fa batil barang siapa yang mensyaratkan dengan suatu syarat yang tidak bersumber dari Al-Qur'an maka batil syaratnya walau mi'ata syartin walaupun 100 syarat kan itu dalam riwayat itu walau mi'ata syartin walaupun 100 syarat kalau bukan sumber dari Al-Qur'an atau As-Sunnah batil syaratnya Faham maksudnya ya? Kalau sudah batal syaratnya bagaimana? Ya enggak sah transaksinya. Wa fin nikah dalam masalah pernikahan. Lamma ja'ahu ar-rajul alladhi qala lahu inna imra'atan inna imra'atan faqalat yaitu dalam masalah pernikahan yaitu tatkala datang salah seorang lelaki eh, yang dia berkata kepadanya na barakallahu fikum sesungguhnya ada seorang wanita qalat berkata inni qad arda'tukuma jadi saat itu ada pernikahan pernikahan lelaki dan wanita. Datanglah ibu-ibu seorang wanita datang ngomong, "Ini aqad arda'tukuma." Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua. Berarti apa saudara? Sepersusuan. Saudari sepersusuan. Lahu wa lizaujatihi am amarahu an yufariqaha. Maka harus bagi suami dan juga istrinya untuk merintahkan mereka berdua agar berpisah. Waqal kaifa waqad qil. Dikatakan bagaimana? Eh, bagaimana tidak sungguh telah dikatakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ibunya ini sudah menyaksikan, bersaksi bahwasanya menyusui mereka berdua. Tapi ingat, dikatakan saudari sepersusuan, anak sepersusuan. Nah, barakallahu fikum kalau sudah menyusui sampai lima kali kenyang. Lima kali kenyang. Jadi kalau baru sekali, dua kali kenyang, tiga kali kenyang, hatta empat kali sampai kenyang pun belum dikatakan anak sepersusuan. Belum dikatakan saudari sepersusuan. Dulunya sebelum dimansuh, sebelum dihapus, Dulunya harus berapa kali? 10 kali nyusu sampai kenyang. Paham ya? Tapi hukumnya itu sudah dihapus, lafadznya dalam Al-Qur'an juga dihapus, kemudian ditetapkan nasikhnya dalam As-Sunnah, 5 kali nyusu sampai kenyang sudah dikatakan anak seper susuan. Nyusu kenyang, lepas sendiri, nyusu lagi kenyang, caranya gitu. Itu kalau seandainya nyusu langsung dari nah barakallahu fikum 6 tempat keluarnya air susu tersebut. Tapi kalau misalkan dengan kaleng atau yang semisalnya. Para ulama telah menyebutkan intinya dia ketika diberi susu dari kaleng tadi itu, air susu ibu tadi itu, lima kali kenyang sudah masuk dihukumi juga. Seperti itu. Harus bisa. Walaupun punya anak harus bisa. Karena e, barakallahu fikum itu mahramnya sendiri. Harus bisa bagaimanapun harus bisa dan Dipisahkan. Kenapa? Setelah tahu haram. Setelah tahu haram. Tapi kan sebelum tahu kan nggak tahu. Setelah tahu haram dan juga otomatis apa? Harus pisah. Dalilnya tadi itu diantaranya. Karena apa? Karena nah mahramnya sendiri kan nggak diperbolehkan. Wa amat ta'lil pun alasannya, untuk alasan kita lihat alasannya dalil sudah selesai ya. Fali an mudhi fi syai'in fasid yataqarrab bihi ila Allah naw'un minal istihza dikarenakan terus-menerus berlarut-larut eh, pada suatu perkara yang rusak yang dia jadikan amalan tersebut mendekatan diri kepada Allah taala adalah salah satu jenis dari istihza, mengejek, mengolok-olok. Sudah tahu batal kalau dilanjutkan berarti antum mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mengejek Allah Subhanahu wa taala seperti itu. nam Kita lihat di sini barakallahu fi. Li'anna hadzal fasid la Allah karena sesuatu yang rusak ini Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Naam. Fa hal yakunu min at-ta'zim an tuqaddim lillah ma la yardahu li bihi ilaihi? Apakah termasuk pengagungan engkau mempersembahkan untuk Allah amalan yang Allah Taala tidak meridainya? Yang kamu jadikan mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut? Bukan. Kalau amalan itu sendiri Allah Taala enggak meridainya, antum jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah taala bukan termasuk pengagungan bal hadza minal istihza bahkan ini termasuk apa bentuk istihza mengolok-olok mengejek ara'aita law anna syakhsan minan nas nazala dhaifan 'alaika wa anta ta'rif annahu la yashtahi hadha at-ta'am al-fulani faqaddamtuhu lahu wa huwa la ya'kulhu wa la yardah fa inna hadha yu'addu ihanatan wa istihza'an contohnya ini penting sesama manusia ada ya bagaimana menurutmu kalau seandainya ada orang bertamu kepadamu, singgah menjadi tamu, kemudian kamu tahu kalau dia itu nggak suka makanan yang ada itu. Paham ya? Dia contohnya nggak suka ceker lah. Orang Arab, orang Yaman, antum kasih ceker marah-marah dia. Paham ya? Antum sediakan rita-rita ceker misalkan. Nah, antum sediakan di depannya. Kamu tahu, antum tahu kalau dia itu nggak mau ceker. Paham ya? Antum sediakan lima piring ceker semuanya, ada yang sop ceker, ada yang rita-rita ceker, ada yang eh, sate ceker, paham ya? Semuanya itu antum sediakan dia. Kelihatannya mengagumkan kelihatannya, tapi itu menghina. Kenapa menghina? Menyediakan makanan yang mereka sendiri enggak suka itu loh. Paham belum? Nah, ini contohnya. Contohnya ada orang singgah di tamu, kamu tahu kalau dia itu enggak suka makanan tersebut. Akhirnya kamu persembahkan, kamu sajikan makanan untuk dia, dia enggak makan enggak ridho gitu loh. Dia enggak makan dan enggak suka. Maka ini dianggap ihanatan wastihzaan, menghina dan mengejek. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau ada tamu ya kita lihat kondisinya dia yang dia sukai apa, kemudian yang kalaupun dia kita nggak tahu, kita mengambil makanan yang apa secara globalnya orang suka. Paham ya? Bakso, mie ayam, hampir semua orang suka ya. Tapi kalau misalkan tamu dari Arab antum kasih ceker, udah. Nah, antum kasih sop ceker, marah-marah, usus apalagi. Paham ya? Keripik usus, marah-marah juga. Nah, karena menurut mereka itu termasuk apa istilahnya? Ya? Sesuatu yang hina. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa li'anna al-mudhi fima fasada muhadatan lillahi azza wa jalla wa mudadatan li hukmih. Dikarenakan berlarut-larut eh, terus-menerus di atas perkara yang sudah rusak, itu bentuk penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Nah, barakallahu fikum melawan Allah, melawan terhadap hukumnya. Fa Allah ta'ala berseberangan terhadap hukumnya. Fa Allah ta'ala lam yuharrimhu illa li alla yaqa'a minan nas Dikarenakan Allah SWT tidak pernah mengharamkannya kecuali tujuannya apa? Agar manusia itu tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Fa idza karena dzalika minal muhadarillahi wa rasulih. Kalau seandainya kita benarkan perbuatan tersebut, niscaya itu bentuk apa? Bentuk na'am barakallahu fikum permusuhan terhadap Allah dan juga rasulnya. Faham maksudnya ya? Penentangan kepada Allah dan rasulnya. Allah musta'an. Kemudian apakah ada pengecualian? Naam, Atau lihat pengecualiannya. Sumastasnal ma'alif biqaulih kemudian maalif mengecualikan dengan ucapannya, istasna itu mengecualikan. Na barakallahu fikum. Illa bihajjin wa'timarin abada, kecuali haji dan umroh. Haji dan umroh, kalaupun antum seandainya di pertengahan itu batal, lanjutkan itu enggak masalah. Karena untuk haji dan umroh itu niatnya antum bisa di awal di awal, pertengahan bisa juga. Awal mulanya mau haji kiran. Kemudian diubah menjadi apa gitu. Kita lihat. Yakni annahu Nah barakallahu fikum. Nah barakallahu fikum kita lanjutkan. Jadi kecuali apa tadi? Masalah haji dan umroh. Karena masalah haji dan umroh ini kalaupun ada sesuatu yang rusak di tengah perjalanan itu nanti bisa dilanjutkan dengan bayar apa diantaranya membayar denda atau yang semisalnya kita lihat yakni annahu la yuhram al-mudhi fi fasidil haji wal umrah. Bahwasanya tidak diharamkan. Na'am barakallahu fikum terus-menerus di dalam apa? amalan haji dan umrah yang rusak. Bal yajibul mudhi fi, bahkan harus lanjutkan, enggak boleh diulang dari awal lagi. Paham ya? Bahkan harus dia melanjutkan sampai selesai, nanti bayar denda namanya. Ya dia itu ya. Naam. Wa qalu abada huna bi ma'na al-fariidhah wan nafilah. Maksudnya amalan yang sunnah atau amalan yang wajib di sini au yuqalu hadza min tak kita atau dalam rangka untuk takkit penguat saja. Haji dan umrah yang wajib ataupun haji yang umrah yang sunnah. Masa haji umrah ada yang sunnah? Ngulanginya itu sunnah. Kalau mau enggak masalah, tapi untuk yang pertama kan wajib. Haji bagi orang yang mampu untuk pertama kali wajib enggak? Wajib kok nanti mau haji lagi boleh enggak? Itu perkara sunnah kalau seandainya mau. Setelahnya itu ya. Untuk yang pertama wajib. Umrah juga para ulama telah menyebutkan kalau mampunya umrah maka dalam seumur hidup sekali juga wajib. Paham ya? Untuk mengulanginya mustahab. Mahum salat Bang? Ayo na'am. Berikutnya. Wa alam anna al-hajj wal umrah talahuma khasa'is fīmā yata'allaq bin-niyyah. Ketahuilah bahwasanya haji dan umrah kedua-duanya memiliki kekhususan-kekhususan yang berkaitan dengan niat, wa ghair niyyah dan juga berkaitan masalah apa? Niat dan juga selain niat. Naam barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Famin dzalika Maka di antaranya kata beliau, annahu yajuzu insan an yughayyir an-niyyah fil haji min ifradin ila qiranin bi syartih. Masyaallah. Bahwasanya diperbolehkan untuk orang mengubah niatnya dalam masalah haji yang semula ifrad menjadi qiran dengan syarat. Apa itu haji ifrad ihsan? Murni haji. Labbaika hajjan itu namanya apa? Ifrad. Nah, niatnya kok diubah menjadi kiron. Kiron itu maksudnya haji dicampur dengan apa? Umrah. Kiron itu haji dicampur dengan apa? Umrah. Labbaika hajjan wa umratan. Labbaika hajjan wa umratan digabung langsung. Boleh. Niatnya berubah. Naam. Bisyartih dengan syaratnya. Wa min kiranin wa ifradin ila tamattu bisyartih. Dan dari yang semula kiron menuju ifrad dan bahkan menuju tamattu itu juga diperbolehkan dengan syarat. Faham belum? Kalau haji ifrat murni haji. Haji kiron dicampur dengan apa haji dan umroh digabung. Kalau haji tamattu itu dia apa maksudnya? Haji tamattu itu awal mulanya kalau haji tamattu itu dia dapat dua haji dan umroh cuman dalam dengan satu safar, sekali safar. Paham belum? Antum contohnya dari Indonesia pergi ke Saudi. Paham ya? karena berhubung dananya itu mepet dan juga tipis, paham ya? Antum langsung menggabung anak mau haji dan umroh. Paham ya? Haji dan umroh. Kalau haji dan umroh gabung langsung namanya kiron. Tapi kalau antum di sana ketika amalan-amalan umroh antum umroh dulu, begitu datang hari haji antum masih di sana, nggak pulang ke Indonesia lagi, mulai haji dari sana namanya tamator. Apa arti tamator apa sih? Bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Bersenang-senang dengan apa tuh lah? Eh? Bersenang-senang dengan apa? <laughs> dengan apa? Bersenang-senang dengan apa? Satu kali safar. Ayo. Kalau pulang lagi kan biaya lagi ya enggak? Pulang ke dosa biaya lagi, tapi sekali safar dapat dua. Umrah dan haji. Namanya apa namanya, Bang? Namanya, Bang? Tamattu. Paham ya haji tamattu, Bang ya? Nah, perhatikan. Kita lihat di sini. Wa min dalika termasuk di antaranya annahu yajuzu an yanwiya nusukan majhulan. Perhatikan ini, bahwasanya diperbolehkan dia meniatkan ibadah yang majhul yang enggak diketahui. Nusukannya malah ibadah. Fayaqul, maksudnya ibadah haji maksudnya ya. Fayaqul kemudian dia mengatakan ahramtu bima ahrama bi fulan. Aku berihram dengan apa? Dengan apa yang si fulan berihram. Jadi kita ngikutin ihramnya si fulan. Paham belum? Kadang kan kalau kita haji dan pemandu, pemandu itu kan kita nggak tahu sudah pemandunya pemandu umrah atau haji. Paham ya? Tapi kita mengikuti niatan apa yang diniatkan oleh si fulan tadi itu. Paham belum? Jadi ngikut gitu ya. Walau kan la dari bima ahram. Walaupun dia nggak tahu sebenarnya si pemandu tadi itu, pemandu atau pemandu ya, Bang? Pemandu yang bimbing itu apa? Itu dia ihramnya dengan apa kita nggak tahu. Yang penting kita ikut. Paham belum? Ternyata dia ihramnya apa? Labbaika hajjan wa umratan dua. Kiran berarti kan? Padahal kita mau apa? Haji. Labbaika hajjan. Enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Naam. Wa min dzalika tatah yang lain juga, anna nafla fihi ma kal fardhah yajibu itmamuh. Bahwasanya amalan sunnah di dalam haji dan umrah itu seperti amalan wajib, yang wajib kita harus menyempurnakannya. Wa min dzalika aidan dan juga termasuk bagiannya juga anal fasid minhuma yajibul mudhi fihi wal qada ini. Bahwasanya amalan yang rusak di dalam haji dan umrah wajib dia berlalu. Berlalu itu maksudnya itu lanjutkan, tapi nanti mengkodoknya menggantinya. Faham maksudnya ya? Ayo nam seperti itu. ya, tidak perlu mengulangi saat itu, tapi dia menggantinya nanti. Contohnya dia mutar, bah, mutar. Ya, kalau fiqum Mengelilingi Ka'bah tawaf. Berapa kali tawaf sebenarnya? Berapa kali putaran? Tujuh kali putaran, baru enam dia lupa. Itu nggak perlu mengulangi yang keenam lagi, Masalahnya langsung ditambahin lagi, paham ya? Baru empat misalkan. Yutan itu tinggal tambahkan di tengah terakhir, tambahkan ketika terakhir itu kurang berapa ditambahkan. Enggak perlu ngulangi dari yang ketiga itu loh. Paham ya? Hmm. Seperti itu. Dilanjutkan walaupun sudah tahu urusan kalau umrah kalau misalkan tawaf cuma lima kali rusak Bang, ya kan? Rusak enggak Bang? Rusak. Nah, ketika dia baru lima tadi itu, nah dia enggak perlu ngulangi yang keempat. Lanjutkan dulu nanti kurangnya berapa tambahkan itu loh. Paham seperti itu. Fa kata beliau, fa yalzamuhu al-qadha tashihan lima fasada maka harus dia mengkodok menggantikan sebagai bentuk pengsahihan, pembenaran eh, terhadap yang telah rusak. Jadi biar sahih digantikan. Wa yazamuhu al-mudi li'anna al-hajj wal umrah yaqa'an lazima lazimain. Paham ya? Dan harus bagi dia untuk berlalu. Mudi itu berlalu, enggak perlu ngulangi lagi, tapi menggantikannya. Dikatakan haji dan umrah dua-duanya terjadi dan pasti. Paham ya? Jadi kalau sudah kalau oh, ternyata dia terjatuh dalam perkara yang merusak, maka nggak perlu ulangi dari awal lagi. Ihram dari awal itu nggak perlu, lanjutkan aja nanti kalau misalkan nah barakallahu fikum e, bayar apa namanya? dia bayar gitu loh. Paham ya? Nah, badanah atau yang semisalnya untuk sembelian itu kan. Eh, mafhum salat Ewa, nambah barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wal fasid min al-hajji huwa alladhi jama'a fihi qabla tahallul al-awwal. Ini. Termasuk contoh yang merusak haji, Bang yaitu orang yang berjima berhubungan badan sebelum tahalul yang pertama. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Misal dari contohnya, biar tambah jelas, rajulun jama'a zaujatah lailatan lailatan Musdalifah. Contohnya seorang lelaki dia berhubungan badan dengan istrinya, suami berhubungan badan dengan istrinya pada malam Musdalifah. Ini belum selesai. Eh, paham Bang? Eh, belum selesai ini ya. Malam Musdalifah belum selesai. Paham ya? Karena apa? Karena kan ada namanya yaumut tarwiyah. Nah, yaumut tarwiyah itu kemana? Ngapain? Tanggal berapa yaumut tarwiyah itu? Tanggal berapa? Yaumut tarwiyah tanggal berapa? 8 apa? Lupa ada? 8 apa? Dzulhijjah. Paham ya? yaumut tarwiyah 8 Dzulhijjah. Pergi kemana? Pergi kemana kemarin? Husain? Pergi ke mana? Nah, pergi ke Mina. Ya enggak? Bermalam di Mina nanti kan? Nah, barakallahu fikum. Setelah itu nanti pagi harinya dari Mina menuju ke Arafah tanggal 9. 9 Dzulhijjah, wukuf di padang Arafah. Mereka wukuf kita puasa di Indonesia yang kita enggak melakukan ritual puasa kita, ya enggak? Ayo barakallahu fikum berangkat pagi hari di sana nanti berwukuf di padang Arafah, mendengarkan khutbah biasanya sebelum zuhur itu ya. Setelah itu nanti ketika zuhur jamak dan asar Nah barakallahu fikum setelah selesai ritualnya mungkin sebelum maghrib atau semisalnya berangkat ke mana? Dari Arafah ke berangkat ke mana? Ke Musdalifah. Paham ya? Ke Musdalifah. Nah ini kan belum selesai. Di malam hari menuju ke Musdalifah malah dia berhubungan badan, belum selesai ritual hajinya, maka rusak. Nah itu rusak. Kita lihat. Kata beliau, "Wa ma'lumun annahu fil lailatul Musdalifah lam yakun halal tahallul awal." Dan sudah ketahui bahwasanya pada malam Musdalifah tersebut belum tahallul dari tahallul yang pertama, belum halal. Jadi masih diharamkan, masih ihram statusnya. Fayakunu hajjuhu fasidan, maka hajinya rusak. Walakin yalzamuhu an yuk an yaknam an yukmilahu. Tapi wajib bagi dia untuk menyempurnakannya. Wa yumdi dan melanjutkannya. Walaupun rusak lanjutkan, sempurnakan dulu. Fa idza kana al-'amul qadim qada. Tapi tahun depan kalau ternyata dia mau Nah, barakallahu fikum, istilahnya menggantikan, menggantikan tahun depan. Li'anna sahabat radhiyallahu anhum qadaw Dikarenakan segenap para sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga mengqada menggantikan. Bi'anna al-insana idza jama'a zawjata qabla tahallul awal lazimahu an yutimma an yutammim an-nusuk. Naam. paham ya? Artinya apa? Dikarenakan seseorang apabila dia berhubungan badan dengan istrinya sebelum tahallul pertama, Paham ya? Sebelum selesai clear amalan ritual haji, ngambar Allah fikum maka harus bagi dia untuk menyempurnakan amalan haji tadi itu. Sempurnakan dulu. Mau salah nih? Eh, Abdurrahman Abdul. Eh, kita lihat lagi. Summa yaqdiyahum, summa yaqdihi minal amal qadim. Kemudian dia menggantikannya tahun depan. Kalau memungkinkan gitu caranya. Dilanjutkan dulu yang yang apa yang sudah rusak tadi itu lanjutkan dulu. Nanti tahun depan kalau seandainya menggantikan, tahun depan itu digantikan. Bukan mengulangi dari awal itu loh. Sudah hari Musdalifah mengulang dari mana? Gimana? Karena apa? Karena hari haji kan cuma itu aja. Ya enggak? Hari-hari haji. Kalau misalkan antum sudah apa? Sudah mau bermalam mau Musdalifah pulang dari awal, yaum tarawih dari hilang dah, sudah habis, ya enggak? Wukuf pada Arafah dah habis tanggal 9 Dzulhijjah. Antum mulai dari awal balik tanggal 1 Dzulhijjah enggak kan mungkin. Paham belum maksudnya nih? Eh, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fiikum Mahu salah Bang? Ayo, enam. Wa kadzalikal jima' fil umrah yufsituha idza waqa'a qabla tahallul minha. Seperti itu pula demikian pula sama juga berhubungan badan pada umrah di saat umrah itu membatalkannya. Eh, kalau terjadi sebelum tahallul. Falau anna mu'tamiran tawafa, kalau seandainya ada orang umrah lagi tawaf, tsumma dhahaba ila baitihi ma'ahli, kemudian pergi ke rumahnya bersama istrinya, wa jama'a dan kemudian berhubungan badan dengan istrinya, qabla an yas'a sebelum sa'i, fa umratuhu fasidah, umrahnya fasid. Sa'i itu ngapain sih sa'i itu? Sa'i itu ngapain sih sa'i itu? Ngapain? Lari-lari kecil dari mana ke mana? Sofa dan Marwah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ini sebelum sa'i sudah apa? Berhubungan badan rusak umrahnya. Yalzamuhu an yukmilaha bis-sa'i. Maka dia tetap walaupun dia rusak, tetap dia menyempurnakan apa? Harus berangkat sa'i. Wal halaq wa dan mencukur rambutnya, gundul maupun apa dipendekkan. Tsumma ya'ti bi umrah dah kemudian mendatangkan umrah yang baru minal miqat dari mikot yang dia awali untuk ihram alladhi ahrama minhu bi umratihil ula. Kemudian dia ngulangi lagi, kemudian apa barakallahu fikum dia mendatangi mendatangkan dan umrah yang baru dari mikot yang dia berihram di awal permulaan. Li'annahu afsada al-umrata karena dia merusak umrahnya. Paham belum ini? Ayo nah barakallahu fikum seperti itu. Masalah pun permasalahan man fasada hajjahu tsumma madha Sekarang orang yang rusak hajinya Paham ya? Nah, man fasada hajjuhu thumma madhafi. Orang yang hajinya rusak, kemudian dia berlalu dengan haji yang rusak tadi itu. Hajinya sudah rusak, tapi dia berlalu. Paham ya? Berlalu maksudnya melanjutkan terus. Tidak berhenti tapi melanjutkan. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum afan alakh. Eh, nah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Fahal alaihi al-qada' fil 'amil qadim?" Apakah wajib dia menggantikan tahun depan? Nah, kalau punya uang enggak masalah. Sekarang permasalahan uang itu ada atau enggak itu kan gitu. Ya enggak? Permasalahan itu uang itu ada atau tidak, kemudian mampu atau enggak itu loh. Kalau misalkan tahun depan dia orangnya dekat situ ya enggak masalah. Yaman dekat ke Saudi mungkin berapa menit? Berapa menit? 3 jam kurang lebihnya. Paham ya? Naik kendaraan darat itu ya, kalau pesawat cepat. Tapi kalau perbatasan itu 3 jam itu. Mau salahnya ya? Ana barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kalau seandainya hajinya rusak, kemudian dia melanjutkan hajinya dari itu, apakah tahun depan wajib menggantikannya? Wa man hikmah min min mudhihi fi hajjihi ma fasadi. Apa hikmah tujuannya apa? Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Kok suruh melanjutkan hajinya sudah rusak kok suruh melanjutkan? Paham nih? Sudah tahu rusak kok melanjutkan tuh hikmahnya apa? Biasanya kalau rusak kan berhenti. Ya enggak? Ya enggak? Tapi ini kenapa hajinya sudah rusak kok suruh melanjutkan tuh hikmahnya apa? mau soalnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lihat sini. Al-ijabah jawabannya, ida afsada hajjahu fa'alaihi alaihi an yumdiya fi fasidih." Masya Allah. Apabila dia merusak hajinya maka wajib bagi dia untuk melanjutkan haji yang rusak tadi itu. Wa yukmilahu wa yukmilahu istinadan ila ma ruwiya sahabah radhiyallahu Dan dia menyempurnakannya berlandaskan kepada apa yang telah diriwayatkan dari sahabah radhiyallahu anhum. Wa lahu. Dan juga sebagai apa ta'zir? Hukuman. Hukuman bagi dia wa 'uqubah dan juga hukuman. lian al-hajja amruhu 'azim. Karena haji ini perkara besar Besar atau kecil Husain? Besar, harganya nggak sembarangan. Haji ini perkara besar. Nah, falau tasahalan nasfi, kalau seandainya orang bermudah-mudahan dalam masalah haji, maka kau nihilayati ya'ti illa bimasyaqqah fil ghalib. Bersamaan bahwasanya haji itu tidaklah didatangi kecuali dengan cara apa? Berat secara ghalib kebanyakannya. Antum berat atau tidak mau haji? Berat, butuh biaya gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Li'annahu yahtaj ila safar karena butuh safar. Kecuali orang yang orang yang dekat sana ya kan, orang yang di dalam sana di sekitar Mekah mungkin nggak perlu safar ya nggak. Tapi kalau kita kan perlu safar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum perlu safar berat. Wa ila ta'abin wa ana. Paham ya? Dan cukup dan juga butuh yang namanya capek dan juga perhatian penuh lata enam. kalau seandainya dibebaskan seperti itu bermudah-mudahan latala nas fi dzalik niscaya manusia akan bermain-main Fal hikmatu min wujubil mudhifi annahu min bab ta'zir. Hikmah tujuan kenapa disuruh melanjutkan hajinya padahal rusak itu sebagai takzir hukuman. Biar dia nanti ngulangi lagi gitu loh. Paham belum nih, Bang? Sebagai apa, Bang? Takzir hukuman bukan tahdir. Takzir ya, hukuman. Wa amma wujubil qada' fali annahu adapun wajibnya menggantikan fali annahu hina ahrama Nah barakallahu fikum faradhon ala nafsihi hadan nusuk. Kenapa kau suruh menghentikan? Dikarenakan ketika di ihram, ihram itu pakaiannya apa Husain? Surban, jubah haramain atau apa? Ayo pakaian kain tanpa berjahit. Banyak dijual itu, paham ya? Ketika orang berihram, nah barakallahu fikum, dia ketika ihram sudah apa? sudah mewajibkan atas dirinya untuk beribadah haji tersebut sehingga ketika batal ya mau enggak mau menggantikan. Liqauli ta'ala dikarenakan firman Allah taala, "Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Maka barang siapa yang telah mewajibkan untuk diri mereka haji, maka tidak boleh berkata ucapan yang kotor, tidak boleh berbuat kefasikan, tidak boleh berdebatan perdebatan yang tidak benar dalam haji tersebut. Wa liqauli ta'ala, "Tsummal yaqdu naftafatahum" wal yufunu dzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaknya mereka menunaikan mengganti, paham ya perbuatan mereka tadi itu ya. Kalau bernadar ditunaikan nadarnya, paham ya? Dan hendaknya mereka bertawaf. Tawaf baitil Atiq maksudnya bagaimana? Tawaf Ka'bah, Baitul Atiq itu Ka'bah. Kenapa di, menawan Baitul Atiq? Karena rumah ini selamatkan, dimerdekakan dari apa? Gangguan siapa waktu itu? Tentara Gajah Abroha. Paham Nah, barakallahu fikum namanya Baitul Atiq karena apa? Diselamatkan, dimerdekakan dari apa? Dari serangan Abruha saat itu. Naam. Mahum soal ini? Ewa. Fa'alzamnahu bi an yaq bi an yaqdil haji wal umrah. Maka kita mewajibkan dia untuk menggantikan haji dan umrah, hatta wa in kana nafalan. Walaupun hukum yang kedua itu adalah sunnah, li'annahu huwal afsadahu. Dikarenakan dia sendiri yang merusaknya wa ma fasada la yaqa sahihan dan apa saja yang telah rusak maka tidak akan menjadi sahih wa inna ma azamnahu bil mudhifi ta'ziran lahu kama sabaq akan tapi kenapa kita haruskan dia melanjutkan lanjutkan kan sudah rusak tetap lanjutkan apa tujuannya ta'ziran lahu sebagai hukuman untuknya mahumnya san sebagai apa san sebagai hukuman takzir. Nah, walidzalika kalau anda insan ahram bil haji. Oleh karena itu, kalau seandainya ada orang berihram untuk haji, tu mahasarohu al islamih, kemudian tertahan untuk menyempurnakannya, aduun. Siapa yang menahan? Musuh. Ada musuh di situ, menahan. Au adu atau bukan musuh, al raja atau selain selain musuh pun kalau berdasarkan pendapat yang kuat, intinya tertahan tidak bisa menyempurnakan, fa innahu yatahallal. Maka saat itu tahallul, dia langsung menghalalkan saja sudah wala hajj fil amil qadim dan tidak harus bagi dia haji di tahun depan karena ada, ada yang mengganggu dari itu ada mengganggu menghalang-halangi illa idza kana al hajj alladhi husira fihi huwa al fariidah kecuali kalau haji yang dia itu tertahan tadi adalah haji yang wajib fa innahu yalzamuhu an yaqdi al fariidah maka dia wajib untuk menggantikan haji yang wajib yang belum selesai tadi itu wa li hadza lamma husira an nabi sallallahu alaihi wasallam fil hudaybiyah ini penting oleh karena ini tatkala Rasulullah dikepung, dikepung ditahan, paham ya? Pada apa? Pada tahun Hudaybiyah lam yulzim kullaman ahram tidak mengharuskan setiap orang yang berihram wa husra ma'ah dan orang yang tertahan bersama beliau saat itu an yaqdiyal umrah untuk menggantikan umrahnya wa tasmiyatuha umratul qada. Paham ya? ngam dan beliau mengatakan umrah tersebut dikenal umratul qadha karena menggantikan saat itu ditahan Hudaibiyah enggak boleh kalau mau umrah tahun depan katanya paham ya orang kafir Quraisy kalau misalnya yang nahan yakni al umrah tsaniyah allati atau biha fil am tsani min babil masya masyaallah maksudnya umrah yang kedua kali yang pada tahun Hudaibiyah ditahan umrah yang berikutnya itu yang mereka datang untuk tahun yang berikutnya namanya umrah yang dikenal umrah qada dan itu menggantikan walaysa min babil qada alladhi huwa qada'ul ibadah bukan dalam bab qada yang dikenal qada ibadah cuman menggantikan yang telah tertahan tadi itu belum selesai kesimpulannya barakallahu fikum untuk amalan yang sudah rusak amalannya tidak boleh dilanjutkan kecuali di dua perkara ini haji dan umrah untuk haji dan umrah kenapa disuruh melanjutkan dan langsung dan juga menyelesaikan menyempurnakan karena apa takzir sebagai bentuk hukuman Nah, barakallahu fikum karena dia yang merusaknya barakallahu fikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.